<clears throat> ada pula di antara mereka yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya kesempitan rezeki. <clears throat> ada orang yang mampu, ada orang yang tidak mampu. Ada orang yang berada, ada orang yang serba tidak ada. Ada yang kaya, ada yang miskin. Ada yang lapang, ada yang sempit itu merupakan ketentuan takdir Allah Subhanahu wa taala pada hamba-hamba. Manamtina <clears throat> azakumullah dikarenakan kondisi semacam ini pasti terjadi pada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Terjadi pada umat Islam, pada kaum muslimin maka di situ Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya alaihi salatu wassalam memberikan suatu bimbingan memberikan suatu ajaran yang kalau diterapkan oleh kaum muslimin secara khusus maka akan tercipta suasana ukhuwah yang indah akan tercipta suasana ukhuwah yang indah akan muncul rasa saling menghormati, akan muncul rasa saling mencintai, saling menyayangi, akan muncul rasa saling bantu membantu, tolong menolong di atas kebaikan dan ketakwaan. Tidak akan terjadi yang namanya kesenjangan sosial. Dan sekaligus untuk meredam kemungkinan-kemungkinan terjadinya tindakan-tindakan anarkis atau tindakan-tindakan yang negatif dikarenakan adanya perbedaan status tadi. Prinsip itu yang Allah disebut dengan prinsip al-muwasat. Prinsip saling menyantuni, Prinsip saling membantu. Hmm. Prinsip ini sangat dipuji oleh Rasulullah SAW. Disebutkan dalam sebuah hadis dalam Bukhari Muslim. <clears throat> An Abi Musa Al Ash'ari radhiyallahu anhu. Qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam Innal Ash'ariyin إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموا بينهم في إناء واحد بالسوية فهم مني وأنا منهم متفق عليه dari Abu Musa al-As'ari radhiyallahu anhu dia berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam bersabda menceritakan tentang sifat yang dimiliki oleh As'ariyun kabilahnya Abu Musa al asari al asariyun dari Yaman kata Rasul sesungguhnya orang-orang As'ari kabilahnya As'ariyun apabila bekal mereka sudah mulai habis ketika perang atau bahan makanan keluarga mereka sudah mulai menipis di kota Madinah. Mereka mengumpulkan semua yang mereka miliki dalam satu tempat, satu baju. Kemudian mereka bagi rata di tengah-tengah mereka. Rasul mengatakan, "Fahum minni wa ana minhum." Mereka termasuk golonganku dan aku termasuk golongan mereka. Bukhari Muslim. Jadi kebiasaan Asy'ariin ini barakallahu fikum. Kalau di Madinah di tempat pemukiman mereka di Madinah. Ya. Harta atau sembako atau bahan makanan pokok mereka mulai menipis kumpul sambil membawa serta semua barang-barang bahan makanan pokok yang mereka punya dijadikan satu di sebuah tempat yang tinggal satu kilo dibawa yang tinggal setengah kilo dibawa yang tinggal dua kilo dibawa yang masih banyak lima kilo dibawa yang satu sak dibawa dijadikan satu di sebuah tempat setelah itu dibagi rata. Dibagi rata. Yang tadinya mungkin dengan setengah kilo jadi dapat lima kiloan semua. Yang tadinya satu sak dapat lima kilo. Itu namanya al muasa. Rasul alaihi salatu wasallam memuji akan semacam ini. Fahum minni wa ana minhum. Mereka termasuk golonganku kata Rasul. Sesuai dengan bimbinganku. Sesuai dengan sunnahku. Dan saya termasuk golongan mereka. Saya setuju dengan tindakan mereka. Saya sepakat dengan tindakan mereka. Itu muasah namanya. Muasah. Saling menyantuni. Saling membantu. Dan ini muasah tingkat tinggi. Betul-betul keikhlasannya. Ketawakalannya jiwa sosialnya paling tinggi. Kalau boleh digambarkan sekarang ini, eh, ada perkampungan pondok muntilan. Banyak pada perumahan Hanifan Banyak ya, Insya Allah sampai gangnya tiga gang setapak-setapak begitu. nggak ada gang lebar lagi sudah. Hah? Eh, dengan setapak-setapak. Jadi kalau sudah mulai menipis, sudah mulai menipis bahan makanan pokok yang mereka punya, pada umumnya begitu ya. Kumpul. Mutazawijin semua kumpul di masjid. Sambil membawa serta semua yang mereka miliki dari bahan makanan pokok. Kumpul semua. Saya yang bawa karungan. Padahal masih sisa banyak. Karungan bawah, No, pakai mobil. Ya. Hmm. Lima karung. Yang ini dua karung. Yang ini satu karung. Yang ini satu kintal. Yang ini satu ton dan segala macam. Banyak begitu. Ada yang memang nggak punya apa-apa. Bawa cuman satu piring. berarti nggak sepiring toh. Piring. Tuang begitu. Ada yang bawa setengah kilo. Tuang gitu. Satu kilo. Tuang begitu. Kumpul semuanya. Setelah itu bagi rata. Dihitung berapa berapa ton ini? Dapat 100 ton. Nah, begitu. Dihitung berapa keluarga ini? Oh, rupanya apa namanya uh, seribu keluarga nah begitu ketemu ini ada berapa kasih ngitung apa <laughs> misal masing-masing akhirnya mendapat 10 kiloan misal dapat 10 kilo semua Dah pulang. Itu namanya muasa. Yang memiliki kelebihan harta, yang punya kelebihan bahan makanan pokok, mengikhlaskan, merelakan apa yang dia miliki tadi untuk membantu saudaranya yang musliminnya nggak mampu. Yang punya satu karung tadi mengikhlaskan hartanya dikurangi banyak untuk membantu teman-teman yang lainnya nggak mampu. Akhirnya semuanya sama, sama-sama 10 kilo semua. Ayo pulang. Sehingga yang tadinya betul-betul tidak punya kemampuan, lagi pailit, hanya punya satu mangkok beras tadi itu, pulang membawa 10 kilo, lebih banyak dari sebelumnya. Itu namanya al-muasa. Perang ini barakallahu fikum sangat-sangat dicintai, sangat-sangat dianjurkan, sangat-sangat dipuji oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dan lebih mulia lagi barakallahu fikum kalau sifat yang semacam ini disertai dengan sikap itar. Kalau ihar lebih mendahulukan kepentingan orang lain. Luar biasa. Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al Imam Al Bukhari wa Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa arda. Kata Abu Hurairah, "Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam." Datang ke seorang laki-laki menemui Nabi alaihi salatu wasallam sambil mengatakan, "Ini majhud, ya Rasulullah, saya laki-laki yang sedang membutuhkan." Butuh kelaparan, tidak punya apa-apa. Maka Rasul segera mengutus seseorang ke rumah para istrinya. Ada makanan enggak? Ada sesuatu enggak yang bisa diberikan kepada laki-laki ini yang sedang kelaparan ini? Maka semuanya mengatakan wallazi ba'atsaka bil haq ma indi illa ma Sungguh demi Allah yang mengutus engkau dengan kebenaran, saya tidak punya apa-apa kecuali air saja. Terus beliau mengutus seseorang ke rumah para istrinya dan semuanya dengan jawaban yang sama. Maka Rasulullah SAW mengatakan kepada para sahabatnya, "Man yudhifu hadzal lailata rahimahullah." Siapa yang mau menjamu tamu saya ini malam ini, semoga Allah merahmati dia. Ditawarkan kepada para sahabat. Rasul tidak punya apa-apa. Siapa yang mau menjamu tamu saya ini malam ini, rahimahullah, semoga Allah merahmati dia. Maka spontan seseorang ansor laki-laki asal mengatakan saya ya Rasulullah, saya. Maka dibawa ke rumahnya dia. Sampai di rumah dia mengatakan kepada istrinya, Agrimi bayi ya Rasulillah. Wahai istriku muliakan tamunya Rasul saw Disebutkan dalam riwayat yang lain, hal indaki syai'un. Kamu punya sesuatu enggak? Punya makanan enggak? Kata sang istri, "Lah, saya enggak punya apa-apa. Illa quta sibyani. Saya hanya punya makanan bayiku ini. Makanan anak-anakku yang masih kecil ini, makanan bayi. Kok sekarang mungkin bubur bayi. Saya hanya punya ini." Maka kata laki-laki tadi, sudah kamu ajak mereka main-main, kalau sudah datang waktunya makan malam, tidurkan mereka. Keloni. Keloni bayimu sampai dia tidur. Kalau sudah datang tamunya nanti, matikan lampu. Matikan lampu. Tunjukkan seakan-akan kita di dalam rumah ini sedang makan malam. Hmm. Para kelas itu. Kalau dia nanti sudah masuk ke dalam rumah, dia makan makanan bayi kamu tadi, matikan lampu. Seakan-akan dia mengetahui kesemakan malam dalam rumah. Datang tamunya. Hah? ditemui sebentar oleh tuan rumah, dihidangkan makanan yang ada yang ada ketika itu hanyalah kutus sibian makanannya anak kecil bubur bayi. Dia langsung mempersilahkan dimakan, masuk ke dalam rumah, dimatikan lampunya. Tamunya makan. Ya, seadanya namanya orang lapar jam, seadanya makan, kenyang. Sementara mereka berdua Ratatawiyain Malam itu dalam keadaan kelaparan Belum makan malam Apalagi anaknya Falamma asbah Ketika pagi harinya Gada ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia pun datang kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Rasul mengatakan, "Laqad ajiballahu min sani'ikuma bi dhaifikum barihah." Sungguh Allah takjub dengan perbuatan kamu sama istri kamu ini. Dengan tamu kamu semalam. Artinya betul-betul sangat dipuji, disanjung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam turun ayat dalam Al-Quranul Karim di Al-Hasr ayat yang 9 Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang sikapnya sifatnya orang-orang Ansar wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana fihim khasasah mereka lebih mendahulukan kepentingan orang lain daripada kepentingan pribadi walaupun mereka tidak mampu walaupun mereka kesulitan walaupun mereka kelaparan mendahulukan orang lain itu namanya izah. Dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah kelas tinggi para kalau Sesuatu yang mungkin tidak terbayang di benak kita. Tapi itulah yang ditentukan oleh rasul dan para sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajma'in. Ya seperti itulah sosok generasi salaf dalam urusan al muwasah saling menyatuni, saling membantu, memperhatikan orang lain, betul-betul memiliki jiwa sosial yang sangat tinggi, bahkan memiliki idar mendahulukan orang lain daripada dirinya sendiri. Maka ini Allah dibaca bukan dalam rangka untuk dengar cerita. Dibaca untuk diteladani. Rasulullah SAW mengisahkan tadi tentang kaum Ash'ariin, kabilah ashairah. Itu bukan menceritakan saja, tapi ada unsur ibrohnya. Tiru mereka. Tiru mereka. Saya setuju dengan mereka, sependapat dengan mereka. Saya salut dengan tindakan mereka. Sesuai dengan sunnahku, dengan bimbinganku, dengan ajaranku. Tiru mereka. Maka di sini barakallahu fikum kita betul-betul diminta untuk memiliki sifat al muasa, menyantuni, membantu orang lain yang membutuhkan. Bentuknya itu banyak. Bisa dengan cara tadi yang disebutkan dalam beberapa riwayat terkait dengan bab makanan, bisa pula dengan yang lainnya. Di antara bentuk al muasa ialah at-ta'awun umuma. Ta'awun saling bantu membantu secara umum. Terutama kita membantu orang lain yang membutuhkan dalam semua bab. Allah Subhanahu wa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadis dalam Sahih Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu arba Rasul mengatakan wallahu fi aunil 'abdi maka kana fi 'auni akhi. Allah akan senantiasa membantu seorang hamba selama hamba tadi membantu saudaranya. Entah dibantu dengan harta, entah dibantu dengan makanan, entah dibantu dengan tenaga, dibantu dengan pikiran, yang penting membantu orang lain. Allah akan pasti membantu dia termasuk bentuk al ialah mengikhlaskan piutang. Mengikhlaskan piutang. Ada orang utang sama kita, Allah kok dia pailit. Kondisinya sudah nggak kayak dulu lagi. Pailit, jatuh, tidak mampu untuk membayar hutangnya kepada kita. Yang wajib dikasih tengah waktu yang cukup lama. Sudah tak kasih waktu bebas semampu antum. Lebih afdol diikhlaskan. Dalam hadis yang sama dalam Sahih Muslim tadi dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa arbah, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan, "Wa man yassara ala mu'sirin yassara Allahu alaihi fid dunya wal akhirah." Dan barang siapa yang memberi kemudahan-kemudahan kepada orang yang kesulitan membayar hutang, Allah akan mudahkan urusan dia di dunia dan di akhirat nanti. Barakallahu Itu namanya muasa. Hmm? Ada seorang ikhwan dalam kondisi membutuhkan datang kepada saudaranya ikhwan yang lain yang lebih mampu. Bos padu, popos herbal, popos baju, popos apa gitu ya. Nah, eh, mohon maaf sebelumnya ini. Saya bisa pinjam uang nggak? Enggak apa ya? Ya kebutuhan hari-hari ini. Kata Allah ini hari-hari ini eh, penghasilannya agak sedikit Kebutuhannya terus bergulir setiap harinya nggak pernah seret Eh, bisa pinjam uang enggak? Insya Allah kalau ada kemudahan akan saya kembalikan. Masya Allah. Di antara bentuk muasa langsung atau bantu ketika itu. Itu namanya ta'awun. Ya, saya ada kemampuan. Berapa? Hah? banyak-banyak ya. Saya pinjam satu juta saja. Ya, ada. Satu juta. Insya Allah, anak kembalikan ya satu bulan dua bulan lagi. Bawa dulu. Tindakan antum yang bantu dia ketika itu sudah dikatakan sebagai muasa. Bagus. Wallahu fi al abdi ma kana al-abdu fi auni akhi. Allah akan membantu kamu nanti insyaallah. Kalau kamu terbiasa membantu saudara kamu. Satu bulan berlalu, dua bulan berlalu, datang lagi orang tadi. Datang dalam keadaan serba enak, serba Allah datang afwan jidan afwan jidan ya. ada apa mohon maaf saya belum mampu untuk mengembalikan utang saya yang 27 juta itu saya sudah berusaha maksimal ternyata konsi nggak mau dikarenakan saya terbiasa muamalah terbiasa bergaul tahu memang satu orang ini nggak mau sudah ma'ruf di kalangan para ikhwan yang memang dia nggak mau Kewajiban Anda ketika itu memberi tempo seluas-luasnya. Sudah semampu antum. Antum bayar kapan pun dicicil boleh, gelondongan boleh, semampu antum. Tidak apa-apa. Itu juga bentuk muasah yang kedua. Antum memberi kemudahan-kemudahan kepada orang yang berhutang. Wa man yassara ala mu'sirin Allahu alaihi dunya wal akhirah. Barang siapa yang memberi kemudahan orang yang kesulitan membayar hutang, Allah akan memberi kemudahan dia. Urusan dia, dunia dan akhirat. mama gak enak satu orang ini. Datang lagi, afwan ya. Saya belum mampu untuk mengembalikan hutang saya ini. Tetap perhatikan sudah setengah tahun lebih semenjak saya hutang sama antum. Kadarullah saya gak mampu. Afwan sidan ya. Yang afdol bagi antum ketika itu apa? Diikhlas. Dah, ada masalah. Sudah. Itu untuk antum. Sudah. Saya ikhlas untuk antum. Tidak usah mikir. Tidak usah mikir. Hah? Itu merupakan muasa berikutnya yang lebih utama memberikan keikhlasan, memberikan kemudahan, mengikhlaskan piutang kamu. Ikhlas, tidak masalah. Sudah, jangan dipikir. Lebih afdal lagi dalam kondisi yang semacam itu. Dikarenakan memang dia orang yang gak mampu. Sudah kamu ikhlaskan piutang tadi. Kamu sangoni lagi. Nah gitu ya. Tunggu sebentar. Bawa beras, wala 5 kilo, wala 10 kilo, dikeroseki, apa, dikasih indomie, wala telur, wala apa, kalau segala macam. eh? ada sedikit sesuatu diselipkan di bawahnya. Ini antum bawah, Mudah-mudahan bermanfaat untuk keluarga sedekah apa Yang itu ikhlas sudah. Jangan dipikir sudah antum nggak punya tanggungan pada saya. Luar biasa. Itu muasa yang berikutnya lagi. Yang semacam ini para hukum yang sangat disanjung, yang sangat dimuliakan dalam Islam. Itu namanya sikap muasa. Sifat yang semacam ini katanya para ulama kita, alamatu sidqil ukhuwah merupakan tanda-tanda kejujuran ukhuwah dia. Menunjukkan ketulusannya. Menunjukkan kejujurannya. Ketika berukhuwah dengan orang lain. Dan sekaligus menunjukkan kamalu khuluqihi. Kesempurnaan akhlaknya. Dikarenakan tidak gampang bisa memiliki sifat semacam itu nggak gampang. Dikarenakan secara secara nyata harta yang kita punya berkurang gitu loh. Padahal dalam Islam itu nggak berkurang. Nah, yang semacam ini harus disemarakkan, harus di eh, ramaikan, dibiasakan di kalangan para ikhwah secara khusus dan di kalangan kaum muslimin secara umum. Kalau kemudian orang-orang yang mampu itu memiliki sifat yang semacam ini, apa mungkin terjadi yang namanya kesenjangan sosial? Jawabannya, tidak mungkin terjadi. Tidak mungkin terjadi. Apakah mungkin? Ya masih mungkin, tapi sedikit kemungkinannya. Apakah mungkin kemudian yang miskin-miskin tadi nekat, maling, garong hartanya orang tadi? Jawabannya sedikit kemungkinan. Tindakan muasa itu bisa mengurangi efek negatif di tengah-tengah masyarakat. Seolah-olah dan memang demikian kenyataannya, tidak ada jurang pemisah antara yang mampu dan yang nggak mampu. Yang mampu betul-betul tahun membantu yang nggak mampu. Yang punya rezeki yang lapang betul-betul muasa menyantuni orang lain yang aman dengan sepenuh hati dengan setulus hati dengan penuh keikhlasan menunjukkan hati yang lapang hati yang bersih jiwa yang baik etika yang baik akhlak yang mulia halus peranginya dan itu yang dibimbingkan dalam Islam Luar biasa barakallahu fikum kalau kemudian yang semacam ini itu ada di kalangan kaum muslimin dan tersebar di kalangan kaum muslimin. Luar biasa. Yang miskin-miskin tadi akan hormat kepada yang kaya-kaya. Yang kaya-kaya akan merasakan penderitaan yang miskin sehingga dia selalu membantu mereka, menyayangi mereka, menyantuni mereka. Ujung-ujungnya nanti akan terwujud sebuah masyarakat yang indah masyarakat yang saling mencinta, masyarakat yang saling menghormati, menyayangi, membantu. Terkhusus untuk satu orang pasti yang memberikan muasa, akan ada bekas yang mulia di hati orang yang miskin tadi. Akan menaruh hormat kepada fulan. Luar biasa orang ini. Orang yang baik, orang yang mulia, orang yang dermawan. Hormat dia. Kenapa? Betul-betul merasa dibantu. Merasa dibantu. Bentuk muasa yang lebih, lebih lagi barakallahu fikum ialah kalau kita mampu memberikan bantuan-bantuan kepada seseorang muslim yang sedang mengalami kondisi kritis. Kita bantu sepenuhnya atau kita minimalkan kondisi kritisnya. Itu lebih luar biasa lagi kondisi kritis. Itu yang dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga dalam Sahih Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu arba man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabil min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang menghilangkan atau meringankan beban berat kondisi kritis yang menimpa seorang muslim di dunia ini, maka Allah nanti akan hilangkan, akan meringankan beban beratnya, kondisi kritisnya dia yaumul qiyamah. Di Betul-betul Allah akan membantu kita di saat kita memerlukan barulah. Kalau selama di dunia kita memiliki sikap al-muasa dan lebih lebih ditekankan lagi ketika kondisi kritis macam-macam entah kritis terkait dengan ekonominya ada musibah ada bencana ada problem besar dan segala macamnya macam-macam yang namanya kondisi kritis itu ketika atau mampu menghilangkannya atau meringankannya dari seorang muslim luar biasa besar pula pahalanya yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Ada wal muasa. Ini yang betul-betul dicanangkan dalam Islam. Alhamdulillah al-muwasah takunu fi umur menyantuni orang lain membantu orang lain itu bisa dilakukan dengan banyak cara ada anwa'ul muwasah itu disebutkan oleh al-imam al-allamah ibn al-qayyim al-jawziyah rahimahullah di dalam kitab beliau al-fawaid Beliau menyebutkan ada beragam al muwasah anwa'ul muwasah. Al-muasah tu anwa'. Yang pertama ialah al-muasah tu bil mal. Ini hukum asal yang namanya muwasah, Menyantuni orang lain, membantu orang lain dengan harta. Ini yang punya harta. Entah itu menyantuni fakir miskin, entah menyantuni anak-anak yatim, entah menyantuni janda-janda sebatang kara yang nggak ada yang ngurus, entah menyantuni orang-orang sudah tua bangka yang nggak ada yang ngurus, dan segala macamnya. Atau menyantuni orang yang nggak mampu dengan harta yang kamu miliki. Entah itu menghutangi dia, segala macam yang dicontohkan tadi terkait dengan masalah harta benda. Al-muasatu bil Dan ini hukum asal ketika disebutkan kata-kata muasah itu maknanya menyantuni membantu orang lain dengan harta yang kita miliki al muasatu bil mal yang kedua al muasatu bil jah menyantuni membantu orang lain dengan kedudukan yang kita miliki dengan jabatan yang kita punya al jah menyelesaikan urusan-urusan orang, mempermudah urusan-urusan orang, memperantarai urusan orang lain tadi supaya selesai, menunjukkan kepada dia orang-orang tertentu yang bisa menyelesaikan urusannya dia dengan aljah yang kamu miliki. Ada Barakallahu itu. Misal kamu kok Allah jadi Pak Lurah. Ya, maka dengan jabatan kamu sebagai lurah tadi itu, kamu beri kemudahan kepada semua pihak dalam perkara kebaikan. Ini kepingin bikin surat nikah, dikasih kemudahan. Ini kok kepingin bikin surat ta'adud, kasih kemudahan. Hah? Dari kepak kepak lurah ya? Hah? Eh? Ada <laughs> kalau itu. Ini kok kemudian kepingin bikin apa namanya soal keterangan apa, dikasih kemudahan. Selama dalam mereka akan kasih kemudahan. Itu namanya al muasa fil Dengan tahta yang kamu miliki. Kadar Allah kamu termasuk orang-orang yang dijaga para pemerintahan. Kerja di instansi pemerintah. Barakallah itu. Misal di bagian imigrasi, contoh. Ada orang pergi ke sana untuk mengurus paspor. Paspor mau umroh, pemuda. Paspor untuk nanti ziarah, paspor untuk belajar ke luar negeri dan segala macamnya, permuda, permuda. Kasih kemudahan. Itu namanya al-muwasatu bilja membantu orang lain, menyantuni orang lain dengan tahta yang kita punya dalam semua perkara kebaikan. Ada orang lain membutuhkan ada suatu hajat kepada Pak Fulan. Pak Fulan. Bukan negara birokrasi ya. Antum punya kedudukan. Antum dekat dengan Pak Fulan tadi. Kamu bantu orang lain tadi dengan memerantarai dia. Ada apa Pak? Ini saya kepingin ketemu dengan Pak Bupati. Ada perkara yang sangat penting harus sampaikan. Apa masalahnya Pak? Nah ini kami mau mengadakan Dauro akbar. Dauro akbar di Muntilan. Ini harus ketemu dengan Pak Bupati ini supaya bisa uh, memberikan sambutan dan segala macamnya. Oh gitu Pak ya. Sini, sini, sini. Supaya saya ngurus. Nah, teruskan tembus langsung sampai selesai. Itu namanya apa? al Muasa bil Itu mulia ya kan para Ada lagi yang ketiga barakallahu fikum al-muwasatu bil ilm menyantuni membantu orang lain dengan ilmu ini tugasnya para ulama tugasnya para dai tugasnya para mubalighin tugasnya para muallimin dia memberikan ilmunya kepada kaum muslimin, memberikan ilmunya kepada anak-anak kaum muslimin, mengajari mereka ilmu yang baik, ilmu yang benar, ilmu kitab wa sunnah. Al-muwasatu fil ilm. Ada yang nggak paham ilmunya diajari, dikasih tahu dengan cara yang baik, dengan cara yang benar. Dengan ilmu, dengan dakwah dia, dengan pengajaran dia ilmu agama Allah yang mulia. Al muasatu bil ilm. Ada pula yang keempat barakallahu fikum al muasatu bil khidmah. Membantu menyantuni orang lain dengan khidmat. Kamu khidmat dia. Kamu bantu dia dengan badan kamu, dengan fisiknya kamu. Barakallahu fikum lihat ada Pak Fulan itu bawa mobil pickup uh barangnya banyak di belakangnya Hah? sendirian dia gotong barangnya keluar masuk rumah masuk rumah naruh mobil lagi dan segala macamnya itu jangan tiba jangan melongo aja bantu dia al muasatu fil khidmah betul betul pak iya bantu mengangkatkan barangnya dia masuk ke dalam rumahnya dan segala macamnya sampai selesai. Almuah satu bilik. Jangan kemudian afwan. Jangan kemudian mengatakan, wah itu rival itu. Eh, wah ini semuanya eh, bahan-bahan eh, baku herbal ya. Eh, ini ya kodok pemain herbal ya. Wah ini rival ini. Ben lah ben, pura-pura gak tahu. <laughs> pura-pura gak tahu, sudah aja lah. Assalamualaikum. Nah, hilang gitu aja. Allahul musta'an. Itu semuanya harus, harus dihilangkan. Harus dihilangkan. Al-muasa, al-muasa. Usaha, usaha. Kalau kamu memiliki jiwa yang besar, langsung datang. Assalamualaikum. Butuh bantuan? Iya, iya. Jangan khawatir, langsung diangkatkan. Dalam keadaan ini, eh, pemain kelas berat dua-duanya ini. Eh, <laughs> dibantu sama dia. Luar biasa. Itu namanya ukhwah terjaga. Hah? Hubungan baik terjaga. Usaha bermain di atas. Barakallah. Enggak ada masalah. Al muasa bil khidmah. Contohnya mengangkatkan barangnya orang. Barakallah. Nah, itu sebatas kemampuan kita. Ada lagi yang kelima, ini yang sudah yang terakhir. Al muasa tu du'a menyantuni dan membantu orang lain dengan doa. Pakai harta nggak punya harta, pakai tahta orang biasa-biasa, mau pakai ilmu kok masih bodoh, mau pakai khidmat kok nggak memungkinkan, nggak bisa membantu dikarenakan kondisi yang tertentu. Minimal saya doakan. Mudah-mudahan semua urusan antum mudah, barokah, dikasih kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Yassarallahu umurakum, barakallahu fi umurikum wa fi amwalikum. Doakan sudah. Itu sudah luar biasa senang orang tadi itu. Dia menyampaikan kepada kamu se segudang permasalahan, segudang problem dan segala macamnya, ingin mendapatkan solusi daripada antum. Pusing, solusi apa ya? Harta nggak punya, ini nggak punya, semua nggak punya. Nah, gitu. Minimalnya al-muasatu bid-du'a. Nasallallahu warahmatullahi Semoga Allah memberikan kemudahan pada semua orang. Bismillah. Sudah luar biasa. Lima lima macam al-muwafah barakallahu fikum memiliki satu kesatuan menunjukkan sidqul ukhuwah kejujuran ukhuwahnya dia menunjukkan jiwa sosial yang sangat tinggi perhatian dengan orang lain yang sangat tinggi menunjukkan bersihnya hati antum. Tidak ada rasa permusuhan, tidak ada kebencian, tidak ada kedengkian, tidak ada kedongkolan. Bersih hati dari kaum muslimin yang lain. Sehingga mampu bermuasa. Walaupun dengan sekedar doa. Itu yang sangat dianjurkan dalam Islam. Maka harus disemarakkan ya gerakan muasah di kalangan para ikhwah. Hmm? gitu ya GMI gerakan muasah ikhwan gitu ya <laughs> barakallah itu ini sangat penting bar sangat penting yang pertama si pentingnya ikhwan ya untuk keutamaan dan untuk kemanfaatan diri kita pribadi kita melakukan tindakan muasa itu untuk menggapai faubillah untuk menggapai pahala mendapatkan keutamaan keutamaan besar yang dijanjikan tadi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. yang paling penting. Kalau kita biasa membantu, Allah akan memudahkan semua urusan kita. Akan dibantu kita. Kalau kita biasa mengikhlaskan piutang-piutang kita, memberi kemudahan-kemudahan kepada orang dalam bak utang piutang, nanti kita pun juga akan disikapi dengan cara yang sama, dikasih kemudahan. Kalau kita terbiasa membantu orang lain, menghilangkan kondisi kritisnya, beban beratnya, dan semisalnya. Insya Allah akan di, dikasih kemudahan yang sama. Ketika Allah takdirkan kita mengalami kondisi yang berat, yang kritis, insya Allah Allah akan munculkan orang-orang yang mulia yang siap membantu Anda. Itu janjinya Rasul. Man yassara ala mu'sirin Allah alaihi fid dunya wal akhirah. Itu jelas. Wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi au fi auni akhi. Jika jelas. Man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabi dunia, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumul qiyamah. Jelas. Akan dikasih ganjaran setimpal. Yang suka membantu akan dibantu. Yang suka meringankan akan diringankan. Barakallahu. Itu yang terpenting. Yang terpenting untuk kemanfaatan, kemaslahatan diri kita pribadi. Kita bermuasa untuk menggapai pahala. Kita bermuasa untuk mendapatkan keutamaan-keutamaan tadi. Dan yang kedua, tentunya dalam rangka untuk memupuk ukhuwah islamiyah, ukhuwah imaniyah di kalangan kita. Suasana kondusif, nyaman, tentram, damai, sejahtera, bersatu, berukhuwah di kalangan semua ikhwah dan bahkan di kalangan kaum muslimin yang lain ada kemanfaatan pribadi, ada kemanfaatan secara sosial. Itu yang namanya al-muwasah. Barakallahu itu. Dan al itu merupakan tanda iman seseorang barakallahu itu Sifatnya para sahabatul kiram radhiyallahu taala anhum ajma'in dan sifat yang diajarkan oleh para anbiya wal mursalin. Tapi kalau diingat-ingat ya, bukan berarti al-muwasah itu mengandung pemahaman yang papil hartaku hartamu, milikku milikmu, bukan. Itu pemahaman yang batil. Namanya apa itu? Kapitalisme. Hah? Apa? Sosialisme. Artinya hartaku hartamu gitu. Itu namanya apa? Hah? Jadi tidak ada uh, kepemilikan harta. Namanya apa itu? Hah? Hah? Sosialis gitu ya. Al-Muhim lah. Gitu, Al-Muhim. Bukan demikian maknanya harta milik pribadi. Tapi yang dihancurkan menyantuni orang lain dengan yang kita miliki. Al-muasah barakallahu fikum, terutama di kalangan ahlu sunnati wal jamaah. Barakallahu fikum. Masya Allah, pertanyaan sangat bagus. Mana yang afdol membantu kerabat yang membutuhkan atau kepada orang lain yang punya yang, yang bukan kerabat yang mana kedua-duanya sama-sama membutuhkan. Masya Allah. Kalau terkait dengan bab tertib, dahulukan diri sendiri, dahulukan orang dalam, dahulukan kerabat. Setelah itu orang lain. Itu kalau mau tertib, itu jelas. Membantu kerabat itu dua keutamaannya. Yang pertama dihitung sodakoh yang kedua dihitung menyambung hubungan kekerabatan rahim. Barakallahu. Laka ajrani, ajr sadaka wa ajr silah. Itu yang termulia barakallahu. Tapi ya jangan sampai melupakan yang lain gitu. Hah? Kerabat. Ada kemampuan orang lain juga dibantu. Barakallahu. Nah, Ada apa? Ada apa? Sama aja tadi. Bila seseorang memiliki tanggungan nafkah terhadap salah satu dari kerabat, misal orang tua atau saudara kandung, mana yang lebih didahulukan antara mencukupi orang yang ditanggung dengan membantu orang yang membutuhkan? Kalau dengan tertib, ya orang salam. Tapi jangan lupa me menyempatkan begitu untuk membantu orang lain. Orang tua tanggung, saudara kandung tanggungan, orang lain yang, yang membutuhkan juga bantuan. Harapkan ah, Sehingga semuanya mendapatkan kebaikan-kebaikan. Harapkan. Ah, <clears throat> Masya Allah. Yang lain? mbak. Eh, Banyak. Sekali ini? Masya Allah, pertanyaan cukup bagus untuk para tajir. Apakah boleh membalas SMS di dalam masjid tentang urusan transaksi perdagangan? Masya Allah. Bagus tanya itu. Yang perlu antum pahami, yang namanya akad jual beli itu tidak dipersyaratkan harus ada penjual, harus ada pembeli, harus ada barang, harus ada alat bayar. Dan tidak ada persyaratan seperti itu. Artinya yang namanya akad jual beli bisa dilakukan jarak jauh. Ketentuannya pada barang-barang yang boleh dengan tempo bisa. Main telepon juga bisa. Assalamualaikum. Salam. uh, tolong dikirim herbal ini ini 10, ini 20, ini, gitu. Namanya apa ini? Transaksi. Paham ya? Transaksi. Apalagi barang-barang yang tersebut sifatnya jelas. Barangnya jelas. Barang itu transaksi. Begitu pula dengan SMS. Saya masuk ini pesan barang oh, gitu ya gurah 50 <laughs> madu 100 nih sekian sekian sekian, sekian. begitu ini ma'ruf semua barang-barangnya ini barangnya kamu nanti uh, kalau sudah dikirim ngomong sama saya Kalau balas ya ya kurang harga sekian ini harga sekian harga sekian harga sekian namanya apa? namanya transaksi tidak ada persyaratan barangnya di muka. Ini barangnya, mana uangnya? Tidak ada yang, yang semacam itu. Pendapat yang rajih, pendapat jumhur ulama tidak ada persyaratan ijab dan kabul langsung jabat tangan. Ah, nih barangnya, mana uangnya? Tidak ada. Yang ada hanya pendapat syafi'iyah dan itu pendapat yang lemah. Dari kami? Baik. Kemudian itu dalam Islam kita semua sudah paham Masjid itu tempat untuk ibadah. Dilarang keras transaksi jual beli di di di masjid. Itu perkara yang wabah gitu ya. Tidak boleh. Maka tatkala Anda dalam masjid bersimetria dengan para relasi-relasi mengadakan adul baik akad jual beli menggunakan SMS di masjid itu sama seperti Anda transaksi di masjid. Alias tidak boleh. Caranya gimana? Keluar sebentar di luar. Keluar sebentar SMS. Ya. ya, ini harga sekian. Ya, ya, beres. Eh, yang itu main, yang main SMS, Anda main telepon gitu. Ya ini ya, ya, ya tutup, sudah masuk masuk lagi. Paham ya? Ayuhan nas. Ini yang kadang eh, nggak e, diperhatikan oleh kita kita ini. Tapi bedakan antara transaksi jual beli dengan informasi membayar hutang. Kalau membayar hutang khusus itu boleh dilakukan di masjid. Nagih hutang juga boleh di masjid. Itu lain pembahasannya. Kenapa ada hadis khusus yang disebutkan dalam uh, Sahih Bukhari bahwasanya Ka'ab bin Malik kalau nggak saya kalau nggak Kaab bin Malik Abdullah bin Kaab radhiyallahu anhu warda pernah menagih hutangnya beliau kepada sahabat yang mulia Hadrat bin Abi Hadrat di masjid sampai meninggi suaranya itu Rasul keluar dari kamarnya mengatakan ya Kaab ya Kaab hanya kamu maafkan separuhnya ya ya saya kerjakan separuhnya saya ikhlaskan itu diambil faedah boleh nagih hutang di masjid boleh bayar hutang di masjid khusus pembayaran dan penagihan gitu. Sana ada es masuk. Set. Hmm. nih sih? Cara tempo. Bayarnya kapan nih? Wah, oh, tagihan tuh utangnya. <laughs> Lupa. <laughs> ya insya Allah bulan depan. Nah, Allah hari ya, eh, ini. Aduh, nanti SMS. Ya, sudah saya transfer uang sekian juta untuk utang saya kan? ya keluar khairan kena masalah karena akadnya utang uh, eh, pembayaran utang penagihan utang tapi terkait dengan jual beli la ya juz bahkan sebagian ulama kita tentu yang, yang benar semua transaksi semua akad yang memang sifatnya adalah jual beli itu tidak boleh di masjid walaupun bukan jual beli sewa menyewa dan segala macamnya yang itu merupakan akar buyuk tidak boleh kamu yang masuk berdua ngobrol saya sangat butuh saya, nah, itu kan itu rumahnya antum itu dikontrak berapa Pak Abu saya? Gitu. ya, jangan murah-murah lah ya sudah saya saya setahun sama antum berapa ini saya setahun dua juta yang ya tahu besar. ya sudah sepakat koma lima. ya 2,5 gitu. Ini kan bukan jual beli barang ini. Tapi namanya apa? Sewa menyewa rumah. Yang namanya akdul ijarah. Akad ijarah sewa menyewa. Sama dengan buyu. Sama dengan jual beli. Tidak boleh di masjid. Tidak boleh di, di masjid. Atau contoh yang gampang. Di mahat ini diadakan yang namanya ronda malam. Gitu ya. -mm. Masur misalkan tempat ini yang tidak bisa ronda bayar orang. Hmm, bayar orang. Siapa Ivan? Dah, itu tak kasih uang 50 ribu. Antum gantikan saya beroda malam. Nah, ada kelar itu. Diumumkan di masjid ini. Yang ronda malam ini fulan, fulan, fulan, fulan. Lek nama saya kecebut. Ah, ini ada agenda panjang urusannya. Tidak mungkin saya malam ini. Eh, ya, anak, anak panggil. Uh, nanti malam antum ngadikan saya uh, apa namanya uh, roda ngadikan saya terus pak <laughs> dia ngerti kalau dibayar terus pak biasanya udah saya ketahuan ya nggak mungkin pak ini hujan-hujan kayak gini nih malas orang keluar itu ya naikkan dikit lah pak gitu. ya sudah saya lagi banyak urusan ini sudah ini antum tak kasih satu ribu. Iya pak, kenapa yang kau pak? <laughs> di mana ini? Di masjid, tidak boleh. Itu namanya akdul ijarah, atau menyewa jasa dia untuk ronda. Atau nanya jus, tidak boleh di masjid. Sehingga semua transaksi yang berbau jual beli atau yang berbau yang semacam itu buyuk tidak diperbolehkan di masjid. Jadi paham ini? Sekali lagi tidak ada persyaratan, harus ada penjual, harus ada pembeli, harus ada barang, harus ada uang, harus ijab kabul. Itu tidak ada persyaratan. Ada Bisa online. Ada makum, insya Allah. Apakah boleh kita mengamalkan doa dan zikir yang ada dalam kitab Husnul Muslim? Karena saya pernah mendengar bahwa dalam kitab tersebut ada yang baik. Diamalkan yang sahih, yang baik tidak. Sehingga e, ditanyakan kepada yang ahli, ini mana yang baik, mana yang sahih. Oh ini yang baik, oh ini yang sahih. Yang sahih-sahih silakan dipakai. Mohon bimbingannya Kita bisa menjamu tamu tapi anak-anak dan istri kita kekurangan atau kelaparan. Apakah termasuk kezaliman? Kalau dalam kasus yang tadi, Evan, ya, bukan kezaliman. Tetapi namanya itar, lebih mengutamakan orang lain daripada diri kita sendiri. Prosesnya ngasih keterangan pada istri tadi. Itu sahabat Ansor datang pada istrinya dan ngasih penjelasan. Tamunya Rasul. Muliakan dia. Saya punya apa-apa ini. Sudah tenang aja. Sudah. Sudah, tenang aja. Sudah kamu tidurkan, kamu begini-begini segala macamnya, sudah. jadi yang makan. Itu bukan mendolimi mereka. Tapi itu iya, yang semacam itu kondisional sewaktu-waktu. Ada paham ya? Nah kalau setiap hari kamu ngurus tamu terus anak kamu kelaparan terus itu namanya bolem. Paham ya? Itu kan namanya kondisional. Ada mendadak seorang tamu datang kan dimuliakan. Kebetulan tidak ada apa-apa, hanya ada pas malam makan malam kita ketika itu. Yang sangat dimuliakan itar. Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka mendahulukan orang lain walaupun diri mereka kelaparan. Sudah kasihkan mereka lillahi taala ikhlas memuliakan tamu. Sudah. Walaupun malam itu kita lapar. Malam itu bukan tiap malam. Arah Gitu ya. Hmm. Bagaimana adab orang yang berhutang, bagaimana adab orang yang menghutangi. Masya Allah. Ini dari bahas dia syariah? Hah? kayaknya ya? Adab utang piutang? Sudah ya? Oh belum baca. Nama ya kan, global aja. Adapun orang yang berhutang, dia berhutang untuk perkara-perkara yang syar'i atau perkara yang mubah. Yang kedua, dia berhutang dengan niat untuk mengembalikannya. Yang ketiga, dia berhutang dalam kondisi terpaksa. Artinya hukum asal tidak diperbolehkan untuk banyak-banyak utang. Ya, dikarenakan utang ini bisa menghalangi beberapa hal yang mulia. Orang yang mati syahid saja dihapus semua dosa yang ada kecuali hutang. Sehingga hutang itu kondisi terpaksa. Adapun orang yang menghutangi, niatan dia menghutangi adalah ihsan, berbuat baik kepada orang tadi, membantu dia. Yang kedua tidak boleh mengandung unsur riba. Tidak boleh mengambil kemanfaatan bunga atau yang semisalnya dari utang yang dia berikan kepadanya. Ketika orang tadi tidak enggak, enggak mampu membayar dikarenakan kondisi yang pailit, maka dia wajib memberikan waktu tangguh, tangguhan waktu dan lebih afdal lagi ketika diikhlaskan ketika dimaafkan diperbolehkan bagi orang yang menghutangi yang memberikan piutang untuk tegas dalam urusan utang piutang tegas dalam artian tegas jelas jelas ya tak utangi tapi harus ingat ya ada hujan, tidak ada hujan, ada halilintar, hujan teras segala macam. Ente harus datang ke rumah saya akhir bulan. Ayo tangan. Boleh. Tapi ketika pas betul seperti itu datang dan betul-betul dia pilot dikasih dikasih waktu tangguh. Yang pertama itu untuk ketegasan saja. Boleh juga dan apa namanya sangat dianjurkan sekali, bahkan dikatakan wajib oleh sebagian ulama mencatat utang piutang, terutama dalam jumlah besar. Disunahkan untuk saksi menetapkan saksi terkait dengan utang piutang tadi, terutama dalam jumlah yang sangat besar. itu. Nah, dan orang yang menghutang boleh nagih. Nagih dan tegas. Itu dilakukan oleh sebagian sahabat ya, Bang. e, eh, bawa buku hutang gitu. Tagih itu orang-orang. Mana bulan? Takut dia sembunyi. Wakil mengatakan, tidak ada. Jangan bohong. Mana bulan? Suruh keluar. Wah. Bayar utangnya. Tegas. Oh, maaf Pak, betul saya tidak mampu Pak. Terus saya lagi pahit segala macam. Demi Allah nggak mampu? Betul Pak, demi Allah lagi nggak mampu. Tidak tapi kondisi saya, sekarang ini. Ya sudah. Seret, dicoret. Saya maafkan. Assalamualaikum. Lalu ketawa? Itu di dalam sahabat ada sahabat yang mulia yang namanya Abu Yasar Radiyallahu taala anhu wa arba. Dikenal sebagai seorang sahabat yang biasa menghutangi orang lain, tapi diikhlaskan. Tapi dalam keterangan berbeda ditegas orang. Tulis kabut bulan utang sekian, timbul sekian. Ditagih ini. Datang masuk. Mana kayaknya? Mana? Mana? Mana? Betul ketika betul-betul Allah tidak mampu. Yakin tidak mampu? Demi Allah, demi Allah. Ya Serat. saya ikhlaskan. Assalamualaikum. Pokoknya terus begitu. Sehingga ketegasan boleh, tapi ingat ketika betul-betul itu orang tidak mampu, dikasih kemudahan, dikasih tanggungan waktu atau diikhlaskan. Itu hadisnya ada disebutkan dalam As-Sahih Musnad mimma laisa fi sahihain oleh Syekh Mubil bin Hadi rahimahullah. Bagaimana dengan mengirim pulsa elektronik di masjid? Jadi ada orang dagangan pulsa gitu ya pegangan pulsa SMS ah tolong nomor saya diisi pulsa sekian yang ini sekian sekian sekian sekian langsung kan dia cut kirim ke orang tadi itu pulsa sekian cut pulsa sekian cut pulsa sekian jawabannya jawabannya jawabannya kenapa tidak boleh sudah dengan antum saya terangkan di awal tadi langsung paham dengan sendirinya. Nah gitu ya, Ini namanya ngasih kaidah penjabaran e, masalahnya antum tahu sendiri. Itu transaksi jelas. Antum tahu transaksi dikarenakan ada akad dan tidak dipersyaratkan harus ada penjualnya di depan, um depan, barang dan uang di depan. Sudah transaksi, ya, ya sudah akad jual beli, hukumnya haram di masjid. masuk minta keluar dulu keluar, dah kasih kirim semua itu pulsa, selebihnya masuk lagi. Ini harus ada kewaspadaan Allah. Begitu ya? Nah, wallahu taala alam bisawab. Intinya karena fitina azakumullah tebarkan, gerakkan dan biasakan memiliki sifat al-muasah dan itu hanya dimiliki oleh orang-orang yang berjiwa besar, orang-orang yang jujur, orang-orang yang tulus dan orang-orang yang kuat iman dia kepada Allah Subhanahu wa taala.